Allah. Satu ayat ini pasti akan membangkitkan semangat dan kemauan seorang muslim yang beriman kepada Allah tabaraka wa taala beriman kepada kehidupan akhir ayat yang mulia ini cukup bagi seorang muslim untuk bangkit berbuat berandil dan berperan dalam amalan ad-da'wah ilallah tabaraka wa ta'ala Nabi kita alaih salatu wassalam mengatakan man da'a ila hudan kana lahu mithlu ajri fa'ilihi la yanqusu min ujurihim syai'a barang siapa yang berdakwah mengajak kepada sebuah petunjuk maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun dari pahala-pahala mereka tersebut. Ini di satu sisi terkait fadilah amalan ad-da'wah. Di sisi lain kita semua melihat, kita semua menyaksikan bagaimana kebutuhan umat terhadap dakwah ahli sunnah umat yang sekarang sangat terancam akidahnya dan keimanannya dari berbagai sudut dan berbagai arah ancaman tersebut. Terancam akidah merok mereka oleh gencarnya liberalisasi upaya meliberalkan pola pikir umat ini. Meliberalkan iman dan amalan umat. Jenis yang pertama ini dilakukan secara sistematis. <clears throat> dilakukan dengan dukungan-dukungan dari luar dan dalam melalui liberalisasi ini akan ditanamkan paham liberalisme dan pluralisme. Semua agama sama, semua agama mengajarkan kebaikan. Kemudian dimunculkan istilah-istilah yang mengkaburkan agama itu sendiri. Istilah-istilah yang bisa menyeret secara lambat laun, secara perlahan kepada kekufuran dan kemurtadan. Semisal istilah agama samawi. Agama samawi meliputi menurut mereka Islam, Yahudi, Nasara. Al-Quran Taurat, Injil. Ini sekarang terus digencarkan bukan hanya di Indonesia, secara internasional. Bahkan akan ada upaya pencetakan tiga kitab ini, Al-Quran, Taurat, Injil dalam satu cetakan. Ya, dalam satu cetakan. Di waktu yang sama orang bisa baca Al-Quran, bisa juga baca Taurat, bisa juga baca Injil. Ini adalah kekufuran yang besar. Menyamakan kalam Allah Al-Quran Al-Karim yang Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang menjamin penjagaannya terhadap Al-Quran. Digabungkan dengan Injil wa Taurah Al-Muharraf. Kitab Injil dan Taurat yang telah diselewengkan, disembunyikan, dihilangkan, dibolak-balik. Ya. Dijadikan satu. Ini sekarang sedang dilakukan upaya ini. Didukung secara internasional bahkan secara internasional pula akan dibangun di berbagai fasilitas umum seperti bandara, pelabuhan, kantor-kantor dan dan dan yang lainnya. Tiga tempat ibadah sekaligus, bahkan lebih. Tetapi tiga tempat ibadah, masjid, gereja dan uh, rumah ibadah kaum Yahudi. Ayuhal ikhwa Bahkan munculkan istilah Al-Baitul Ibrahimi Rumah Ibrahim Kenapa? Karena tiga agama ini semuanya menurut mereka ini adalah agama Ibrahim alaihissalam. Sebuah upaya yang akan menghilangkan akidah ahli sunnah atau akidah muslimin bahkan secara umum yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya maka ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin bukanlah Ibrahim itu seorang yang beragama Yahudi tidak pula Nasara dan tidak pula musyrikin nah sudah Allah bantah mereka. Dan ini semua adalah akidah. Perjuangan mereka. Perjuangan yang akan menghilangkan akidah kaum muslimin yang Allah sebutkan di dalam firman-Nya antara lain Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan Yahudi dan Nasara ahlul kitab yakni Yahud dan Nasara dan juga al-musyrikin mereka semua di dalam an-nar khalidina fiha. Tetapi gerakan ini sekarang akan menjadikan agama Yahud wan sejajar dan sama setara dengan al-Islam semuanya adalah ahlul jannah akidah kufur ini sekarang sedang diperjuangkan belum lagi akidah kaum muslimin dipertaruhkan dengan adanya seruan-seruan yang gencar terkait al-khurafat wasyirkiyat berbagai bentuk khurafat-khurafat dan berbagai bentuk kesyirikan yang di atas namakan Islam bahkan akidah-akidah animisme, dinamisme akidah-akidah Hindu dan Buddha itu akan atau bahkan telah di atas namakan peribadatan dalam Islam di atas namakan sebagai bentuk takarrub dalam Islam atas nama budaya atas nama barakallahu fikum Eh, kearifan lokal dan seterusnya mengemas, menutup, mengkafri berbagai akidah khurafat dan syirik. Ayuhal ikhwah, belum lagi ancaman dari sisi kaum Al-Mu'tazilah, Al-Jahmiyah. Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah bukan cerita lama yang ada dalam buku-buku akidah dan telah selesai tidak ada wujudnya di zaman ini. Tidak. Masih bahkan lebih gencar lagi gerakan mereka. Di sisi lain, antum tahu bagaimana kelompok Al-Khawarij dengan beragam benderanya. Al-Khawarij dengan beragam kelompoknya. Terus mereka gencar mempromosikan at-takfir mempromosikan penentangan kepada waliul amr sebagai sebuah keyakinan, sebagai sebuah ibadah bagi mereka. Melihat kenyataan ini tadi, belum lagi berbagai gerakan mempromosikan kemaksiatan-kemaksiatan yang tak cukup waktu untuk disebutkan satu persatu dan bahkan memalukan, malu kita menyebutkannya. Maka dari itu ayuhal ikhwa kita ahlus sunnah. Semoga Allah tabaraka wa taala menggolongkan kita termasuk dalam al-firqatun najiyah. Allah golongkan kita masuk dalam apa yang diberitakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم senantiasa akan muncul at-taifah sekelompok orang atau sekelompok umatku ini mereka nampak jelas terlihat menang di atas al-haq tidak akan mampu pihak manapun merugikan mereka atau orang-orang yang tidak mau menolong mereka. Ayuhal ikhwah. Ini semua sudah sepatutnya dan seharusnya memanggil kita semuanya untuk bangkit berbuat. Kemudian, ad-da'watu ilallah itu sendiri dengan berbagai tantangannya, syubuhatnya yang terus datang di hadapan kita melalui berbagai media. menuntut kita semuanya untuk bangkit berbuat serius dalam tolabul ilmi. Bukan hanya anak-anak kita di pondok pesantren, tetapi kita untuk serius dalam talabul ilmi karena memang dakwah nggak bisa lepas dari ilmu. Tanpa ana menyebutkan tentang fadilah talabul ilmi membutuhkan waktu tersendiri. Tapi ana berharap antum di daerah masing-masing benar-benar melakukan talabul ilmi. Talabul ilmi yang saya maksudkan di sini bukan lagi hanya terbatas mendengarkan ceramah atau muhadharah tetapi memang sudah benar-benar tolabul ilmi. Durusnya diminis dengan sebaik mungkin. Ya, Pelajaran-pelajarannya. Kemudian kita pun menyiapkan kitab-kitab yang akan kita baca. Kita menyiapkan buku tulis, mencatat, merekam untuk kita evaluasi di rumah. Nah, Ya, kita butuh dakwah ini sangat membutuhkan antum semua dengan profesi antum yang berbeda-beda. Berbuat. Mungkin ada di antara antum setelah proses belajar tadi yang bisa mengajarkan kepada tetangga akidah sunnah. Akidah mereka yang terancam itu tadi penting untuk diarahkan, diajak kepada tauhid. Mungkin antum bisa mengajarkan kitab yang paling sederhana dalam tauhid. Salah satu usul. Walaupun tidak mengajarkan kitabnya, tetapi poin-poin dan susunan materinya sama dengan yang ada di kitab itu. Antum belajar kitab Al-Usulut Thalatha dengan komitmen dan persiapan untuk mengajarkannya. Antum harus punya target waktu bahwa saya harus menyelesaikan kitab Al-Usulul Thalatha dalam waktu empat bulan. Misal, antum tulis. Toh di zaman kita ini kan Alhamdulillah adanya alat-alat seperti ini sangat membantu. Sangat membantu kita untuk tolabul ilmi. Antum bisa merekamnya, atau antum bisa mendapatkan audionya dengan cara lain ya, antum ikuti. Ayo al mungkin di antara antum ada yang bisa berkhutbah Jumat. Ah. Berapa banyak masjid-masjid yang sudah meminta kepada kita untuk khutbah Jumat. Ah. Tidak sulit, butuh waktu. Bisa antum dengan membacakan satu materi dari al-usulul thalatha. Materi al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Antum sebutkan dalilnya Al-Quran, As-Sunnah, penjelasan sebagian ulama dalam waktu 15 menit selesai. Mengajak umat untuk berilmu pada setiap amalannya. Mengajak umat untuk tidak berbuat berkata tanpa ilmu. Apa kata Allah di dalam Al-Qur'an? Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Turun khutbah salat. Sehingga dengan itu antum akan dituntut untuk belajar kiraatul Qur'an. Terpacu untuk belajar kiraatul Qur'an. Nah, kita berharap ini bisa diwujudkan mengingat tantangan dakwah yang sangat luar biasa. Ayuhal ikhwah, ada beberapa contoh di selain di negeri kita di negeri uh, Yaman seorang bukan talibul ilmi dalam pengertian belajar di pondok kepada masyayikh tidak tapi dia orang yang sudah sedikit banyak mengetahui apa itu tauhid apa itu sunnah kemudian dia mengajak masyarakat sekitarnya ya, bukan dalam pengajian besar atau tablik akbar enggak duduk bareng-bareng mendengarkan uh, siaran radio dari Saudi Arabia dari per, ini tempat di perbatasan yang sampai ke situ siaran radio atul Quran di mana di situ ada sesi-sesi pelajaran dari ulama ya, Syekh Fauzan, Syekh bin Bas dulu, Syekh bin Utsaimin, ada sesi tanya jawab Nur ala Darb ya, program Nur ala Darb namanya. Ya, duduk bareng nyetel radio. Belum ada streaming pada waktu itu. Ya, dengar bareng-bareng dengan masyarakat kampung. Ibn Bas berfatwa tentang masalah tauhid, tentang masalah akidah, tentang masalah perdukunan, tentang masalah sholat, tentang masalah macam-macam. Subhanallah, desa itu menjadi desa yang mengenal tauhid dan sunnah. Coba untuk perhatikan kemauan berdakwah. Duduk pada jam-jam tertentu, mereka sudah pada pulang bekerja, ya selesai mengembala ontahnya dan kambingnya ini itunya duduk sore-sore atau ba'dal maghrib dengerin program-program dari radio Saudi itu tadi antum bisa bayangkan bagaimana dia bisa mewarnai kampungnya nah ayuhal ikhwah kita hidup di negeri yang mungkin kondisinya lebih menuntut kita semuanya untuk serius. Ini terkait masalah talabul ilmi. Anda berharap tanpa Anda berpanjang lebar antum memahami dan antum bisa setelah ini mulai menyusun program menertibkan waktu mengadakan kebutuhan-kebutuhan kita buku tulis dan sejenisnya dari berbagai alat-alat yang membantu untuk tolabul ilmi nah Kemudian ayuhal ikhwah. Kondisi umat yang seperti ini menuntut dari kita semuanya untuk banyak-banyak memahami kondisi dan cara-cara yang tepat menghadapi kondisi-kondisi tersebut. Bahwa ad dawah itu salah satu rukunnya adalah al-hikmah. Allah tabaraka wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakan wahai Muhammad, ini adalah jalanku Ini adalah prinsipku di mana aku berdakwah pada jalan agama Allah di atas ilmu, di atas basirah aku dan orang-orang yang mengikutiku mengikuti jejakku. Berarti kita semua tentunya berharap untuk kita termasuk dalam ana wa manittaba'ani dan orang-orang yang mengikuti jejakku. Dalam hal apa? Ad-da'watu ilallah. Dan dakwah itu sendiri kata Allah dalam ayat ini ala basiratin didirikan berada di atas prinsip al-basirah. Al-basirah itu artinya al-ilm, ilmu. Dijelaskan oleh para ulama kita, al-basirah ada dua macam dalam permasalahan ini. Ilmu dalam bab ini ada dua. Al-ilm bima yadu'u ilaihi ilmu tentang perkara atau materi yang dia akan mengajak orang kepadanya, dia menguasai tentang tauhidul uluhiyah. Dia memahami apa saja perkara-perkara yang dapat membatalkan tauhid dari perbuatan ataupun ucapan. Karena dia sudah belajar kitab tauhid, dia belajar nawakidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Dia sudah belajar sehingga dia menguasai permasalahan tersebut. Lambat laun dia semakin mengerti tentang arkanul Islam setelah asyhadatain, setelah tauhid, dia mengerti tentang sholat sehingga dia suatu waktu bisa membimbing lingkungannya, masyarakatnya, keluarga besarnya, teman-teman sejawatnya, teman-teman kerjanya. Karena dia sudah belajar. Nah, bukan berarti belajar masail yang tadi, semisal masalah e, sholat ataukah hukum-hukum puasa antum benar-benar menguasai seperti bagaimana seorang masyayikh atau seorang syekh bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan problem-problem seputar masalah puasa misalkan. Kalau bisa alhamdulillah. Kalau enggak, antum setidaknya punya kumpulan artikel yang memang sudah antum siapkan. Bukankah kita sudah banyak artikel-artikel? atau audio-audio asatidah kita artikel ataukah audio-audio yang pernah antum ikuti tentang hukum puasa. Tentang ketentuan-ketentuannya, pembatal-pembatalnya, kapan dimulai saum, kapan berakhir. Fatwa ulama tentang problem seputar puasa di waktu safar, apa saja yang bisa dan apa yang tidak bisa. Dan seterusnya dari berbagai penjelasan para ulama kita dalam permasalahan puasa. Atau tinggal klik ya ini. Atau sudah punya di sini arsip ya. masail fiqhiyah. Kenapa sampai punya? Karena dia seorang yang ingin terlibat dalam dakwah. Oh ini ada pamanku, ada bibiku kemarin bertanya tentang masalah puasa. Jadi tentang apa pembatal puasa apabila begini begini begini ini ada fatwa Syekh bin Bas ada fatwa Syekh bin Utsaimin kirim ini bibiku ini pamanku nah. oh ada problem terkait masalah uh, uh, waris misalkan atau masalah uh, antum sudah punya arsip di sini yang tinggal antum buka Nggak mesti berdakwah itu harus dalam bentuk bahwa antum duduk mengajar di majelis ilmu. Ya. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lakukan apa yang mudah untuk kita lakukan. Tetapi semua itu di manage, Benar-benar itu antum siapkan. sepulang dari majelis ini Ana berharap sudah ada di benak masing-masing antum dan kemauan itu. Untuk saya ingin berbuat terkait dakwah ini. Teman-teman antum, teman kerja antum, teman bisnis antum, atau antum berkenalan dengan orang ya, di bandara, di pelabuhan, di tempat dokter, di jalan, di kantor, ya, antum bisa menyampaikan dakwah itu. Kalau ahli sunnah yang sedikit ini semuanya mau berbuat atau mayoritasnya punya komitmen, insya Allah sunnah ini lebih cepat akan sampai kepada masyarakat. Ayuhal ikhwah, ini dari sisi al-basirah yang bermakna ilmu tentang materi. Masya Allah di zaman ini luar biasa materi ilmu agama, ilmu sunnah ini tersampaikan dalam berbagai bentuk. Ada bentuk radio streaming. Antum bisa memilih yang mana saja dan kapan saja. Yang kedua ada dalam bentuk poster-poster Masya Allah, poster menjelaskan tentang betapa ruginya seorang yang men, mendatangi uh, para dukun. Bagaimana hukum orang yang meyakini ini ataukah itu? Bagaimana hukum uh, riba? Bagaimana ini dan itu? Antum kirim diiringi dengan salam, ya, dengan santun. Mohon uh, maaf, kami sedikit menyita waktunya itu jika orang yang baru tapi kalau orang yang sudah kenal dan terbiasa dari keluarga besar ya dari teman-teman antum tinggal mengirim ya. barakallahu fikum ini diharapkan bisa diwujudkan oleh kita semuanya kemudian ayo al ikhwah Sekejap Ana hanya bercerita apa yang pernah Ana lakukan. Ana bisa mendapatkan ilmu ya, dari membaca statusnya beberapa ikhwan. Dia menampilkan sebuah poster subhanallah ucapan al-Imam al Qayyim, ucapan Ibnu Taimiyah, fatwa Syekh Abdul Aziz bin Baz. Hadis ini, hadis itu, subhanallah. Dari ikhwan kita. Ya dia menampilkan ilmu baru bagi anak. Ikhwan sudah mendapatkannya. Nah, bagaimana kalau ini dilakukan kepada atau untuk masyarakat umum? Barakallahu fikum. Kemudian al-basirah yang kedua adalah dan ini penting. Ilmu atau pengetahuan tentang kondisi masyarakat yang ada di sekitar kita. Lingkungan di situ kita hidup, baik lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan ya, kampung kita, desa kita, atau lingkungan lebih luas dari itu, kota tempat kita tinggal. Kita mengenal apa yang ada di masyarakat dari berbagai bentuk kerusakan kita mengenal karakter. Kita mengenal masyarakat di kampung ini, di kota ini, mereka punya kebiasaan waktu luang atau meluangkan waktu untuk belajar agama itu adalah di waktu pagi atau sore atau malam, sehingga antum bisa memilih waktu yang tepat. Itu semua bagian daripada basirah. Bagian daripada al-basirah, pengetahuan tentang kondisi masyarakat. Karena kita diperintah untuk berdakwah dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengatakan kepada nabinya, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Tiga bentuk sekaligus. Tiga bentuk dan cara dalam berdakwah. Berdakwahlah engkau wahai Muhammad mengajak kepada jalan agama Rabbmu dengan hikmah Kedua, al-mau'izul hasanah. Yang ketiga, al-jidal billati hiya ahsan. Menuntut seorang dai untuk bisa memilih kapan dia memakai al-hikmah, kapan dia pakai al-mau'izatul hasanah, kapan dia pakai al-jidal billati hiya ahsan. Seorang dai melihat kondisi dan keadaan. Di samping tentu pertolongan Allah dan petunjuknya, taufiknya sangat menentukan untuk menjadikan seseorang itu hakim, orang yang hikmah, bisa memilih dia. Itu pertolongan Allah. Yang kedua, upaya dari dia, usaha untuk mempelajari keadaan dan kondisi. Ini perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada wabil hikmah bisa juga dalam bentuk amaliyah kita dan muamalah kita dengan lingkungan. Muamalah kita dengan lingkungan. Kita seorang salafi harus sensitif melihat keadaan di lingkungan. Tempat kita tinggal setidaknya pertama. Kedua tempat kita bekerja. Kita tahu apa ini yang ada sekarang apa yang bisa saya perbuat di kampung ini? Yang dengan itu masyarakat akan menilai bahwa ini orang yang melaksanakan sunnah adalah orang baik. Orang bermanfaat untuk lingkungan. Dia tidak menjadi orang yang sedar keluar masuk, keluar masuk, lewat sana. Gak pernah mau tahu apa yang terjadi di sekitarnya. setidaknya masing-masing ahli sunnah dimanapun dia hidup dan berdomisili dia mengenal hak-hak seorang muslim yang wajib ditunaikan olehnya yang sudah diberitakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam baik yang terangkum dalam hadis Abi Hurairah hakul muslim alal muslimi situn hak seorang muslim dari muslim yang lainnya yang wajib ditunaikan ada enam ataupun yang disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang melengkapi hak-hak saudara kita muslim yang wajib untuk kita tunaikan. Yang paling gampang ifsya'us salam. Menebarkan salam. Tafadhalu ayyuhal ikhwah kita jumpa orang di masjid umum, ya, di tempat wudhu, sapa orang, disapa, tegur sapa, assalamualaikum. Kita mau masuk pintu masjid, ada bapak-bapak, assalamualaikum pak. Bincang sejenak, barang setengah menit. Ya. Perbincangan ringan, apa saja yang bisa antum buka sebagai perbincangan? Apalagi untuk tahu karakter dan adat kita di Indonesia berbeda mungkin dengan beberapa negara lain. Ya. Memang pola hidup mereka seperti itu. Kita punya pola hidup. Ya. Bertegur sapa. Itu di masjid. Antum berada di uh, tempat umum. Di mana saja tempat umum itu? Antum mengantri mau beli bahan bakar di pom bensin SPBU. Ya. Eh, bisa tuh berdawa di situ. Antri naik motor soalnya. Oh, silakan Pak, silakan Bapak dulu. Paling hanya beda satu menit dua menit. Iya kan? Enggak Pak, silakan. Orang akan melihat itu orang berjenggot, orang berjubah, santun ya. Dari situ antum sudah berdakwah. Dari situ antum sudah menanamkan sunnah kepadanya dengan sosok antum yang berjubah berjenggot itu. Santun, peduli, gak main serobot. Ya. Di mana saja? Di kampung, datang ke Pak RT, bersilaturahmi. Ya. Di kampung ada tetangga yang sakit. Ya. Kalau ibu-ibu ajak istri kita menjenguk Bukankah ini hak muslim yang disebutkan dalam hadis? Ya. Iza maridha, kalau temanmu muslim atau saudaramu muslim itu sakit, dijenguk. Bawa hadiah. Ya, yang layak lah. Menurut lingkungan semampu kita, bawakan roti tawar, roti ini, kue gabin, ya atau buah, pisang, antar. Dengan perbuatan seperti itu antum sudah berdakwah. Ada tetangga kita yang istrinya melahirkan, kunjungi. Jangan sampai kita hanya mengunjungi kalau ada istri ikhwan atau salah satu umahat melahirkan padahal jarak rumahnya jauh 10 kilo, 15 kilo berangkat ke sana berkunjung sementara tetangga melahirkan. Maka yang tetangga lebih wajib ada masalah-masalah yang mungkin kadang kita menganggap remeh. Anda secara pribadi mencoba mengingatkan ikhwan dan dalam kesempatan ini juga. Untuk menghilangkan sekat-sekat antara kita dengan masyarakat. Misal nih contohnya. Contoh. Kalau kita berjumpa dengan teman sesama ikhwan. Ya, nampak sekali akrab. Assalamualaikum. Salam. Gimana sehat? Dari mana aja? Gimana itu? Padahal di sebelah kita ada saudara kita muslim. Gak jauh dari situ. Nah. Misal lagi, kita sedang kumpul di masjid atau di tempat sejenis itu ya. Ada teman kita datang kadang kita berpelukan, ah lah nah ini ya. Mu'anako. Ya. Ini saudara kita di sebelah kita muslim, kita nggak kok. Kalau memang kita sulit bermu'anakoh karena orang tersebut nggak terbiasa bermu'anakoh, ya sudah teman teman kita salah apa berjabatan tangan saja cukup. Ini juga demikian. Sampai beberapa kali anak anak sengaja lakukan. Teman-teman berjumpa karena dari luar kota ya, di masjid umum ya anak baru selesai memberikan kajian ikhwan berpelukan di situ ada takmir Ya, ada jamaah yang hadir tadi. Maka anak dorong ikhwan untuk tidak memeluk anak. Dorong. Saat gini anak dorong lagi. Karena ada bapak-bapak di sebelah anak. Ya. Seolah-olah ini adalah salam komunitas. Iya. Jangan. Barakallahu fikum. Ini bagian daripada hikmah. Temu anak kau itu bukan sesuatu yang wajib. Iya kan? Bukan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang dikhawatirkan menimbulkan kesalahpahaman, kita tinggalkan. Kita sebagai seorang ahli sunnah sensitif melihat itu, peka melihat lingkungan. Ya. Tadi saya sempat sampaikan kepada Ustaz Jamal masuk sini, maaf ada pemandangan mungkin yang uh, kurang enak dipandang kotor ya ada selokan ada oh, sampah-sampah batu-batu dan yang lainnya tadi anak sempat sampaikan ke beliau cobalah cari waktu teman-teman di Makassar ya karena ini masjid tempat kajian kita kita sering keluar masuk sini ya kan nah adakan kerja bakti bersama teman-teman di atau masyarakat di sini ya bersihkan itu sekali, dua kali, masyarakat akan simpati. Itu salafi, orang-orang yang santun. Itu salafi, orang-orang yang bermanfaat untuk lingkungan. Sederhana. Mungkin masyarakat di suatu tempat kurang peduli satu sama lainnya. Pak RT-nya sendiri mungkin mengeluh. Pak RT-nya sendiri sudah capek menghadapi <laughs> problem di masyarakat. Ya, datang sosok-sosok salafi baik kepada semua, baik kepada lingkungan. Permisi melalui jalurnya Pak RT. Pak RT, mohon maaf kami kok ingin uh, sedikit apa melakukan kegiatan di ini ini ini ini kira eh, kira-kira diizinkan? Insya Allah beliau akan senang gitu. Demikian ikhwan salafi. Ana yakin lingkungan ini lambat laun akan menjadi salafi atau setidaknya pendukung-pendukung dakwah salafiyah. Nah, barakallahu fikum. Jadi ini penting untuk selalu teman-teman ahli sunnah diingatkan ad-da'watu bil hikmah. Ummahat kita juga demikian. Ya. Mereka adalah sosok-sosok yang mewakili sunnah dengan cara berpakaian yang seperti itu ya itu sangat aneh kan bagi masyarakat masyarakat juga agak mau tegur siapa itu kok takut gitu ya atau khawatir atau mungkin sebagiannya nggak suka antipati benci ya macam-macam sebabnya dia benci karena faktor orang-orang bercadar itu teroris atau dia benci karena dia punya keponakan di kampung bercadar tetapi tidak beradab. Iya kan? As ini sama aja paling. Maka kita harus tampilkan sosok wanita bercadar adalah orang yang hikmah, orang yang santun, orang yang cinta kepada lingkungan ini. Antum membawa istri ke dokter atau di bandar atau di terminal atau di pelabuhan ada ibu-ibu, ingatkan istri, kamu sapa dia. Siapa Bu, baik bu, mau kemana? Ibunya tuh bawa tas, ah mari bu saya angkat. Berapa putranya bu? Bayar bawa anak kecil, disapa anak kecil itu? Oh ini putranya, siapa namanya? Ibu tuh heran, wanita bercadar ini lembut, baik, peduli. Sekali, dua kali, umat satu, umat dua, umat tiga seperti itu. Insya Allah akan banyak orang bercadar. Bukan bercadar yang hijrah-hijrah itu ya. Tahu bercadar hijrah. Nah, kan sekarang lagi lagi apa uh, iya lagi ngetren nih. Ya, orang-orang tobat ya. Tapi ya cadarnya model cadar hijrah. Ya. Nah, bergaulannya masih waduh masya Allah ya bercadar tapi hadir acara reuni roni sekolah SMA, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, wah musik-musik tapi sudah bercadar. Ya, bercadar ikut motoran, ya. Sekarang lagi ngetren nih. Kalau ini yang benar-benar cadar nih yang asli kualitas 24 karat. nah Barakallahu fikum. Ternyata santun dengan lingkungan tuh baik. Ya. Barakallahu fikum. Sampai ada seorang yang kafir, seorang Cina itu sangat tertarik kepada salah satu umat ingin tahu sampai apa ini. Ya. Bermula umat ini datang ke toko dan umat ini memang pinter. Ya. Ini Ci, Taci kan dipanggilnya. Ini berapa harganya ini? Wah, masya Allah murah Ci ya iya. Nah, terus diajak ngomong, Taci ini nampaknya dulu orang cantik loh ini, dianya sudah sepuh. Iya, oh iya, iya dulu gini-gini omongan antar rumah antar ibu-ibu itu tajinya sudah sepuh tapi dipuji oleh umat kita dulu nih cantik nih tadi oh iya oh sudah dia sudah terbang kemana nih entah ya <laughs> ngobrol-ngobrol sampai dekat tinggal beberapa langkah lagi dengan izin Allah dia masuk Islam itu hanya dengan tegur sapa bukan dengan pengajian dan kajian enggak dengan taklim enggak dengan tegur sapa. Ayol ikhwah, kondisi kita sedang bersaing ini dengan berbagai kelompok-kelompok yang bertentangan Al-Quran dan Sunnah. Kita sedang berkompetisi sekarang ini. Semuanya dalam batas-batas syariat. Semuanya dalam batas-batas as-sunnah. Tapi penting untuk dihidupkan penting untuk dihidupkan. Masuk ke supermarket atau ke Indomaret, Alfamart dan sejenisnya. Ada ibu-ibu bawa anak kecil, ya. Suruh istri kita, siapa itu? Disapa dia, anak kecilnya itu. Ah, ini siapa namanya? Bawa permen, ya. Kasih permen. Ada rezeki di situ di Indomaret, ada sesuatu yang murah dan pas untuk anak-anak. Nih, hadiah ini bagian daripada dakwah. Karena sosok wanita bercadar itu sangat ditakutin. Ya, suatu hari pernah terjadi salah satu umat sedang keliling di toko semisal tadi itu, itu kan ada rak-rak ya, putar sini, belok sini. Pas belok di sini ada anak kecil. Anak kecil itu berbalik ada umat kita yang bercadar menjerit si anak kecil ini. Wah, gitu ya, histeris. Ya, ketakutan. Karena si anak kecil ini lagi anak-anak lihat gini noleh sosok hitam ya pekat eh, tertutup semua sama ini <laughs> nangis kuat-kuatnya itu anak tapi umat itu tadi baik anak itu didekatin ya ibunya ibunya sempat sempat hampir marah ya terprovokasi oleh tangisan si anak tapi karena si umat ini baik ini itu ini itu cair suasana Ayuhal ikhwah, ini penting untuk terus diingatkan teman-teman dan juga ummahat hidup dengan lingkungan ini. Kita ini dengan penampilan berjubah, berjenggot, ummahat kita bercadar, betul-betul asing di masyarakat. Apalagi image tentang sosok-sosok ini diperburuk oleh media, oleh berbagai peristiwa yang terjadi. Ya. Maka dari itu kita mengajak semua teman-teman untuk punya andil di dalam dakwah. Untuk bersama-sama serius dalam tolabul ilmi. Mengingatkan teman-teman salafin untuk peduli, peka terhadap lingkungannya, termasuk terhadap keluarga besar. Keluarga besar antum masing-masing. Ya dari paman-paman, dari jalur ayah, dari jalur ibu, bibi, saudara sepupu, dan seterusnya. Barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di pagi hari ini.